Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bittaufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran al ayah faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allahumma yasir wa la tu'assir Bashir wala tunaffir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mengga ditertibkan dulu biar nggak gapok ya, nggak gagal fokus. Oke? Okay? Yeah. Temanya berat. Peningkatan kinerja melalui pembinaan akhlakul karimah. Ini perlu sampling Pak, perlu contoh. Di al ahjab 21 Al-Qur'an ada stempel dari Allah yang nggak berubah katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. All segment apapun bentuk pelayanannya Rasul itu utusan yang melayani. Allahumma yasir wala tu asir. Permudah jangan dipersulit. Bashir wala tu nafir Berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Kalau masuk instansi pemerintah pak ke Keteganu atos-atos gitu tujuh jahitan. Betul tadi kata Babu Bati dipingpongkeun aslina wani diriungkeun tapi lain di dia di Bandung. rek mayar pajak wae ai spanduk nama ngajar blag kami siap melayani anda mau duit sarang seng rek mayar pajak daya tambah numan mantuan ngitung rek mayar tete komo rek nyokot rek itu wae suana tenan naon kan Allahu Akbar saya merinding tadi pas keluar dari hotel pengen nangis ayah aura naon dia di kuningan ternyata ada aura kasbonnya daura kasih mah di Jakarta luar biasa kuningan berkah didatangi para ulama didatangi para juama didatangi para orang-orang yang membawa frekuensi baik satu bersatu bersaudara semoga Bapak Bupati khususnya dan Pak Kejari yang baru dan semua aparatur negara di sini menjadi sumber kebaikan dan didatangkannya kebarokahan dengan memimpinnya di sini. Amin. Karena ada ayat walau anna ahlal qura kalaulah sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah daerah amanu catat iman wattaqau ada rasa takut ke, ke Allah la fatahna Allah bukakan apa yang Allah bukakan barakati minas samai wal ar keberkahan dari langit dan dari bumi gemah ripah loh jenawi totok tengrem kertor harjo kuningan sapeting jalan-jalan potensi semua bodoh pisan muntah paham jangan separte Irian Jaya nyaho nuboganaki wedi kok ko teka iji mangsa ningali orang Irian mang koteka pastri macan sau itu barar itu koteka te ku naon siga ningali Uusta epi tong niting letik na cobakan mangagedean eh ustad epi te teKep ngan payu beda aja Mang Suwanta geus kasep teu payu GGM <laughs> ganteng-ganteng mubajir rek itu wae Mang Seseh banget alah Kuningan juara, saya bahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia tuh sederhana. Saya pengen jadi Jabar satu kemarin, nyage letik, kayang nama gede. Ustaz, edek sudah satu juta follower Ustad. Edek jadi Jabar Hiji atau minimal jadi wali kota. Ah, jadi wali murid gerapot raka cokot. <laughs> ngeset saya urusan nu urusan kolot-kolot weh. Tapi ternyata bahagia itu sederhana, tidak harus di Jabar satu, tidak harus jadi Pak Bupati, tidak nges ayah si bapak. Ya, bahagia mah sederhana. Aku ketemu kalian warga Kuningan bahagia. Karena aku tambah kamu kan kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk memang, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Yeah. Keluarga besar kuning, keluarga besar ya, yang selalu satu frekuensi, satu resonansi. Karena dalam Islam Pak, puntennya dalam Islam penting tata rucingan yang Pak Kadis. Jadi itu di Santana. Pak Kadis, cik ari hiji tambah hiji seberaha ngetes kakolot dua, itu mah hitungan perizinan hitungan akidah mah hiji tambah hiji teh loba hiji Adam hiji Hawa sabara juta jelema dua kali tilu cek perizinan mah nyen sok dua kali tilu sabara enam cek tukang botol mah tilu rebu maka beda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan setuju yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat beda pendapatan si eta ceban orang goceng Tete jadi riuh ke kejari tete. tadi tuna. asli apa wani diriungkan matak kuningan tebutuh jalma pinter kuningan butuh jelma soleh matak datangkan para ulama surat al-anbiya 21 ayat 105 Allah berjanji Ida arada sayyida ida arada sayyi'a ayakullahu kun fayakun. Allah menyatakan, apa yang aku mau, aku kehendaki, kun fayakun jadi tapi ayah anu Allah tuh bisa tuh bisa naon Ustaz jempe tong viral Allah tuh bisa bohong Allah tuh bisa ngawadul innallaha wa'dal haq innaka la tuhliful mi'ad mun Allah ngejanji cadu ingkar saya yakin janji Allah maka ibu mun yakin tong ka salaki salaki mah PHP pemberi harapan palsu ngaranna ge Adam ada maunya mun hawa pak hawa mah hawana curiga Metak beda dihijikan. Kita bersatu karena beda. atan sata dengan tabiat berbeda. Dawanu sarua atuh. Ngopi suukna sarua, cauna sarua, ingisingna sarua tuh. Tatong hayang sarua, wajil manu sarua. Karena nas umat wahidah. Maka satu pintu. Asal manusia teh hiji. Adam keengan diciptakan hawa tina tulang rusuk Adam untuk melayani Adam satu pintu saat ayo jodoh orang teh tulang rusuk orang gitu eta cek Al-Quran pasanganmu tulang rusukmu tapi geningan nges kawin cerai berarti tulang rusuk rentalan Nah kadang Rizki jodoh pati bagja cilaka jika tuh bu. Abdi nggak ngajinya lapar dibere bala-bala panas hujan turun jeng kopi hidungnya teh atuh jika Batman jeng Robinnya tapi eta bala-balana panas kepretkeun api abi pakatku panas ngagorolong bala-bala ada bulat tadina jadi jatah rezeki orang disabet kucing berarti rezeki saha cantang tuh ayah berit di tukang sok rusuh wae berarti rezeki saha cantang tuh ternyata anak saya ningali weh digebuk berita yo ya yo ya muter maka lamun muter deketan ketan satu pintukulad murusta dipoto nunyuktah ngorong Ayo orang ngaji supaya ngahi ngahiji mau apai Pakis jadi duji daripada hiji pasyawa mening obatkur eh boga meja tadi mah eh meja suguna seberji eh menang nangtung kudu opat astagfirullah di mana salahnya saya ya perizinan ya Pak Lili Pak Lili 79 perizinannya usah diinvestigasi Eueuh izin nu eta mah sok da palilina kitu wanieu Nah, penting ngobrol Pak Lili di antara 79 ayat teh izin poligami. Ah tuh wani cenah ustaz. Cek saya teh sesuai syariat Islam. Da teu kudu izin poligami mah. Pertanyaan anak, berat minta izin, berat minta maaf. Yang geus tong minta bi, izin mun kapangi minta maaf. Mentak sing rapi. Eh, Ustaz Epi mah teu kasep ngan payu, ay Ustaz poligami teh terus kudu bebeja riaknya ho ya ibadah tong bebeja mun kapangi ge teteh sanu pernah ge kapangi teh pasea pertama nate tilu bulan kaditu nama alhamdulillah istiqomah we pasea pertama kapangi mah piring pepes salomari kaditu nama alhamdulillah teu pepes da diganti ku piring plastik rek itu wae teu singan nge sayang nyandung aman mah memakai kupluk jadi carekan kuno ngora jempling carekan kuno kolot jempling dan torek jadi mau nyandung hayang aman sing torek tanu ewe di BPTT di dia non sik eta hungkul dan memang perlu izin ya sing rapi weh tah program peningkatan kinerja melalui pembinaan ahlakul karimah ini akan rapih dengan sendirinya Yasir wala tu asir. Tanya Nurani. Resep tuh, mun aparatur pemerintahan melayani dengan ahlak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah, spanduk ngajar belag, tidak menerima pungutan liar. Tujuh, tapi itu hanya teori saja. Didi itu lain didi. That's not every minute practical life give to the lie of your theory. Negara kita ini negara spanduk. Saprak Ahok ngahina agama. Kabe sarolat subuh. Hikmahna. Terus kudu ayah Ahok wae supaya sholat subuh. Di Bandung aslina saprak Ahok menista ulama ngahina agama 7 juta ngumpul di Jakarta. Efekna himbauan sholat subuh berjamaah di Bandung bala Mari kita sholat subuh berjamaah The real man go to masjid Alhamdulillah ditinggali teh masjid Pinuh ku sepanu Anger web Para pemain nama Pemain lama Senior aki-aki Dua jajar Pantaran Pak Bupati Hungkul Dua di jajar jajar. jajar imam, jajar makmum Terus nungorana ke mana? Maka tugas Pak Lili jeng saya seru apa? Bapak melayani izin, saya melayani dakwah. Punten style saya beda sarang Ustad nu lainnya. Ustad nah memakai kupluk, bae we asalin Ustad koplo atuh. Saya pernah nyeri hati aslina, make gamis ke masjid rek salat, lain dipuji, kadu dihina. Kemana budak penek memakai baju pemajikan? aing mah. Kemana budak penek memakai baju pemajikan? Tenggelantong, tong, Da Rasul nage di Ciduhan, teu males nyeduhan, ta eta Islam. Ahlakul karimah. Poe kadua Ciduhan deui, poe kadua make kopeah. Kemana lebe? Koplok curang. Ganti kukupluk masih ayah nu komen. Kemana tukang pila? Terus orang gue di kopi aku cangcut. Kayak aliran anyar cangcutinya. Jadi orang perizinan tegudu capek, lelah, capek, capek, lelah, lelah gara-gara tidak lilah, catet. Yang status. Kunaon lelah karena gawena telilah. Kenapa mengeluh? Karena tidak meng Allah. Gawena te karena Allah, karena oleh, oleh karena yang karena oleh-oleh. Gitu we. Lamun ker macul mangih belut, cokot. Nu lama aja macul neangan belut. Amak nu sawah, galang aing ruksak sok iya nya Ustaz Epi ceramah encan dahareun geus diamparkeun karena Allah cek agim barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya asup anggur dahar kadieu kulub suuk dan sana ceramah encan opieun guys can ngopi da encan gawe nya nya, nya karena Allah banyak oleh melayani barang siapa Allah tujuannya dunia melayaninya pelayanan identik Nabi kedua dalam melayani. Berat antu adul amanati ila ahliha. Puaskan dulu. Tadi ada diskon. Alhamdulillah terbuka izin sok datang. Diterbitkan izinnya. Di Bandung mah ya kene. Termasuk izin poligaminya. Karena Pak Presiden belum mengeluarkan kartu itu. Baru kartu sehat, kartu saksi, dan kartu poligami mah. Ya. ya. Jadi melayani itu Pak dengan meringankan itu harus lillah biar tidak lelah. Innamal amalu bin niat karena Allah karena oleh. jomblo tiba-tiba ngajina karena Allah balik menang jodoh cokotong tanya helah boohho tuh main cokot wae si kan cuuka cokot bising papajikan batu si kan cuka cokot tanya helah booh tekak Abi bising lalaki di jilbabtahkir pelayanan kinerja dirubah dengan pembinaan ahlakul karimah. Tangtukan niat. Melayani harus karena Allah dengan senyum. Ngobrol Pak ah, penting yang Pak Kadis. Pak Kadis gampang sebetulnya mah hayang buka anak buah berahlak mah contoh aneh kurang. Tapi sopan dan Pak Kadis wangi. Di mana ritual yang spiritualnya supaya kantor jadi nyaman jauh tinu fitnah. Kurang diajar nyikat WC. Weh cek saya tuh, Sok saya tanya. Mau ningali Pak Kadis nyikat WC masjid. Mau perasaan. Pasti aduh itu diurang krisis contohan di sana bentik curug balas nunjuk nunjuk batur netilu nunjuk manena tanya komandan siap gerak prajuritna siap gerak maju jalan maju jalan komandan cicing lik dua beh malik siak kaki dua kb komandan kakaler kira-kira diturut mau aku anak buah tayma iya guru murid jika Rasulullah ka sahabatna pernah ngageruan muridku cek murid teh guru juga film kungfu Ini berat mah dia mah palili kudu mere contoh aslina mun palilina terdepan alhamdulillah ngabangun masjid mudah-mudahan cepet beres amin mun kantor nggak saya masjidan nges iman aman Islam salamet tinggal hiji ihsan disiplin kudu make CCTV ngerasa tuh di pencerongko Allah nu berat tinu maksiat nabi kajadi neraka akibatnya bukan maksiatnya tapi siapa yang dimaksiati maka tadi KKN kok korupsi kolusi nepotisme song ayalah liur nya da ukur benghar mah Firaun ge benghar ukur loba duit mah labah korun aya ngaran budak benghar dibere ngaran labah saking bengharna dibere ngaran Firaun saking gagahna eueuh karena tingali endingna apa mawat Firaun parang teh nginum cai laut diuyup kesangka eh. cingcau nah abdi teh pak lain ustad mun salah ngomong maklume eh. salah nungonang berarti saya mah jelema nu dikutuk jadi ustad kusaha kusi mama ayo otak mah cerdas tuh tarang nage lega nah ustad rata-rata tarangna lega berpikirna futuristik kahareup Meningali banget Abi banget mana? Wajah mana nih? Wajah Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Aslina belajar pelayanan mah diajar ke Indung. Tingali melayaninya. Dimimiti nyiram. Dilayani orang teh. gue rarasaan. Hayang nuntun te. Hayang pasti kotok tengah peting. jadi gugus siun ngacai. Belajar melayani dengan akhlak. kayak ti Indung diajarnya Ya tuh ya siun ngacai. mayang naon istik oto si bapak kanang hayaam beting-beting muwalilin Mawanu garing hayang nuhanut demi anak demi istripan hmm, paracot nu yang mayayo ngebu ma atah bubui hela buboy hela kutaira gaji. halusnya ya mayo, ku ayah asa di asa sampai si bapak teh kikian sok ibun ku ayah we nu cager teu ah, komo ku nu nyiram eta si ibu kan nguji kesetiaan si ayah tapi tingali ayah teh seorang ibu anu mengeluh dalam melayani anaknya walaupun masih dalam janin kemana-mana dibawa tukang ojek di bejaan mang tong tarik tehnya abi nuju ke kandungan bener tuh bu Ayah tuh ibu-ibu ngumah wadah. Kiranya neng kago kumah tukang geneuranya. Wes siamatak, matak dora kakak dua sanggeus ka Allah mah kain. Terus ngahejeun, dibetot sepre. Si bapak getih wewungan dipencet. Saking nyerina ngahejeunkeun urang aslina. Berapa juta ibu di statistik kebidana yang wafat gara-gara melahirkan. Hati-hati, jangan sakiti hati perempuan karena perempuan adalah ibu dari anak-anak kita. Hidup perempuan kali ewang banyak kurang puji hela kurang bebetkan kenapa perempuan cek Rasulullah ummuka ummuka ummuka ibumu ibumu ibumu seberapa kali pak tong sirik pak apa tafsirnya kunaon disebut tilu kali eta keuntungan ke orang tiap budak teh kudu boga indung tilu meninggal di hadis ya kan sok gerak umuka umuka umuka seberapa kali heeh oh, gitulah tik tiran nak koneng gede pikiran nang segala dek padahal mun ibu ikhlas teu se tercapai teu capek kukumbah wadah tapi da ibu mah juga hayam atuh diauran huut kumanehna henteu ayo batur nyampurkeun sebred talaki teh kumanehna jarang diurus deketan batur sebredan baturnya matak tong lobang ada daging hayam bu sukses hebren sih ibu bu mun boga salah kiri we pika sebelum lu sedekah ke Mau diganti ku Allah nya umuka umuka umuka ibumu ibumu ibumu saya mentafakuri tentang ibu saya tidak ada di sini kalau tidak ada ibu saya Evite baong cikal licik nakal mana mah pangerina di juru kenage nah mah eh loncing mana mah Peran kene adi mana mah burusut burusut weh pi nyaho tuh nyeri nanga ngajuru antara hidup dan mati sakitnya luar biasa terus mama bakal lebih nyeri lamun Epi lahirkan ku mama mengancam nyawa mama Epi lahir jadi budak baong renyu baragaju borong ngongong mama mah hayang Epi benghar inuk in, init isuk balik sore Pras keringat banting tulang imah ngajengleng kendaraan alus saya stres pak duit loba apa nggak butuh allah eh hirup tong gede hulu bising tasuk helm <laughs> kadi gerapi sedih mama mah nah mah sedih hampir aun cek Epi mautna warang tinginu kenawan benghar pinter ya itara ibadah mah maka melayani harus bernilai ibadah biar tidak lelah maka harus biar tidak mengeluh harus meng Allah ayah masalah teh bawa ke Allah sampai meh meeting teh wudhu lah salat lah meletah diinjem ke Allah kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan setuju tidak Tah, ayat di pendidikan si bapak, pak pendidikan mah tidak bisa sistem pendadakan tapi harus pendudukan. Biar berkembang biak, berkembang baik. Ini yang dimaksud meningkatkan kinerja melalui pembinaan akhlakul karimah. Beres Pak kusoleh mah. Bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Karena apa kelebihan orang soleh? Orang soleh mah pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Kompa. Tuh di Sukamiskin aslina lain jing siena. Saya sebulan dua kali asup KLP suka miskin. Ngarariung urut itu urut itu panah area di dia. oh Ustaz dia teh sekolah termahal di dunia. Nah, gampang asup saya keluar. bisa asup kail salah rumus Ustad rumus numan make rumus min kali plus niat ngajahat cara ngajabat tadi na suka kaya jadi suka miskin Oh etapa ngance si mama epi tercu kupin ter penting soleh lakho kumpi rasullahwaun Hasan lupang berat na juhud Pak naon juhu cukup kun aya dan cukup kun koni takun nas bakal Beharin namun cukup kupamerti Allah nunyilaka ke nonon kabuan Mataraku cucuk munding tapi ku tulang pedah kuduit hanapunin amplop baru lain hakna aslinaterakumulasi jadi satru jadi slip naon bedana gajirizzki Pakis kan Abi wengi ngomong lamun kajian yang adik kuduta ruang hela biar siap menerima kenyataan non bedana gaji jeng Rizki gaji makuge atau mang Rizki maku R gaji mati perusahaan tidunungan Rizki mati Allah gaji mah ya sleep jeng struk Rizki mah wes slip jeng struk matang bang bangadar gaji komo gaji buta sok sleep jeng struk aslina mual palili lima soleh nya Rizki mah tak terbatas gaji mah terbatas nampi kapang siu sok rek milih gaji rek milih Rizki tamun merek milih rezeki kudulilah mualalah menang Allah menang oleh aslina luar biasa maka mengeluh disebabkan tidak meng Allah lelah disebabkan tidak lillah tidak bertahan karena kita tidak bertuhan pengen cepat sembuh cepat sembah cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan maka Nabi cukup rezekinya sekali kurban 400 ekor unta karena Allah merina ikhtiar mah perbuatan melayani mah perbuatan rezeki mah kejutan hanya doa yang merubah takdir tong ngerasa hebat sampai kita punya pangkat jabatan kedudukan siapa yang menghebatkan kita ibumu ibumu ibumu yang tidak pernah mengenal haus babkan anaknya takut kehausan tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Benar tuh bu? Sok mun orok lilir peting nu ngarengkenek hudang bapana indungna. Di ais, bari nunutan ge. mana mada logika, matematis. Ah, orok segede gitu di panggung keduaan. Sok kue kadinya. Capek suka ngantor. Simpen budak. Indungna ngagoler si bapak hudang rek naon. ma mungkin manggo mang rek naon nyin orok de taeta beda ada inndung yang ba otak inungmah disebut na tilu kali boga budak 12 keomehan kabeh berdahar botram yang tatana ce buka daun gedang buka kulub cedi buka daun sampe uga peda hab guaga sama doang marium nyam salapan sua hati di teras karenaam datang mama mama apa dek menodon ina eh sayang dodo cina kadon modo didinya dipangku ku si mama cegelanya dasar budak hampur ace ya diomehan ceburu kaburu tiis kumah didahan, disangka mayones tak doraka kadua sanggeus ka Allah mah kain ih ditingalikeun di dunia na okay. hei manusia hormati ibumu kamakola roma irama bidang dutihi yang melahirkan dan membesarkanmu nah kudu hormat darah dagingmu dari air susunya melayani na tingali ke orang kerparawan parawan maka todea seetik ya nabes damri di Bandung syah goblok lecehan syah nah inges boga budak banyak baragada baragada weh kemari ayah na damri di Bandung coba AC parum, coba tengah poe, budak cerik, ayo mah belas menit nah gandeng, seleket we saya teh. Kamana e. Ustad, yang bejaan gandeng nabes. Bu eta kunaon murang kali, ya Ustad, hoyong nenen, nanti di pasian, itu ya seratan dilarang mengeluarkan anggota badan. Eh, ibu masalah tafsir, eta mah bukan dengan ulah keluar, nggak sahabat bes nulain. Kamari ge nu buntung dengan nolo, bes ngaliwak, ngagorowok rewas si buntung teh, untung buntung, untuk buntung buntung tah ibu leungeun ulah keluar bus aing ngaluarkeun eta mah bus sok budak ciri kasihan hoyong naon hoyong nenek ustaz bade moal eta bu tara abdi mah tara nu kitu abdi mah pengabdi pengabdi sasetan gitu meli kopi ABC sasetnya jadi loba pengabdi mantan di dia di tah si komo ibu mau kitiung Abus kan tuh kejerut jero tiung bu Kan dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Memberi solusi bukan mencari sensasi. Kercerik gandeng kumaha supaya tenang. Pejaan orok diasupkeun. Tuhnya bu jempling. Kaan euy si ustad mah euy. Terik atuh mang teh. Eta budak asa kajasaannya da jelema meureun orok ke. Kaluar tina tiup ngaleut ah sok sok. Sok sok. Saya mah nu coklatna sok. Sok. Indung eta ya, indung. Nu tadi nanti sumput sumput, ayo nama diburaho buraho. Budak biaya anen urusan didikan arah kenen kawin kenen. Ker budak mah apa sih yang enggak. Di Cina ya tsunami badag oyak bangunan ninggang blak pupus dah sirah belakang nak, Tapi dibalik pelukan ibu ada seorang bayi menangis histeris lalu di ponselnya ada tulisan nak kalau kamu besok hidup yang memelukmu rela melepas nyawa demi kita nu jadi Pak Bupati ayeuna nu jadi Pak Kadis ayeuna nu jadi Pak polisi tentara dan Evi ayeuna teh jasa seorang ibu tingali bicara pelayanan dengan ahlak mah diajar ke indung ayah capena ribuan kilo jalan yang ia tempuh lewati rintang untuk aku anakmu seperti udara kasih yang ia berikan kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali ke budak yang dicocor rengit kuma tarekahna tutupan kuku lambu kulambuna soek ganti ku tutup saji ayah rengit datang di udak weng diudag ku sabun nyere siah rek mainan anak aing saking yang anak mah nyarengit rek ngadahar budak bu tong sok lebay bu sabera letter sini dicokot ku reungit teh jeng cek dokter kesehatan itu kan cokot gurung itu darah kotor kamu nu tukang mabok nya bikin me cina edeng rengit nah jeng rengit mah pak bersyukur kita diberikan pencarian rezeki seperti kuningan makmur gampang mencari rezeki teh rengit mah tinggalin ningali rezeki na ngeng ngeng survei lah ngeng ngeng muncul magerak berarti can sare ngeng ngeng Adio adil jelema mah ukur ngagandengan plak Sahid, sabara jumlah ringit nu yatim anakna gara-gara bapakna keneangan nafkah paeh di pangperangan anakna neangan si bapak kemana tuh bucat na temok Ayo ukur waktu mah atuh gandengan maripah tewak wow wow wow eh keke dirapatkan yang wargana tong ngaganengan aing ge ganeng ya mau kun ngaganengan pak, pae so, ibu daek tuh jadi janda tuh rengit loba nu janda kenapa salah kina, kumaha sih orang kuningan mah pesantren loba tapi ahlak tuh bener eh cucunguk ngaliwat tangkarakeun nepi kaki kian. ahlakul kar naon cucwat mikirradaeptik jembut anak na sekolah anakaknya di sekolah anungwan ngobrol jeng sat pam cucgu Pasat pam si mama ke mana tungumbuhan weneng aya macet merin di jalan. di sisi lain inungna keur Tuhan tak saya mah saprak ngajinya agama hmm, rahmatan lil alamin rasul mah eh cucunguk nangkarak tangkup ke tatip nangkarak nus letik hatenya bukan kurang belanyang poho meren tengah nuhunkan balik nuhun ah Islama, aduh melayani nangena. Matang mun Islam dituduh teroris, sakitnya tuh di sini. Saya baca hadisnya, tidak boleh mengencingi pohon-pohon lain ngihan pohonnya tak gele tak supir angkot penumpang urang hungkul ah sekedap caranya abi sugan teh ka toilet dibukakan pantona seetik kih didinya kuaing buka we rem tangana maju naon singan mun teu nyaho tong nyanyahoanan rek kitu ae. kih didinya kana ban untung tadi sintre jangan naon sih lamun ngeski iso ngembiri gini tak iya na islam aja jawabanan mun asup KWC Allah Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal ba'is hati-hati yuwaswisu berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan enu eh, berbisik karena celi bade sarang eena mual moal dak beda lalaki jeung awewe mah sok mula laki hitutna tarik kunon karena deket karena mik <laughs> ah cina ustad <laughs> awewe ge ayah nusok sok ngabrewek oh berarti deket kanu ampli <laughs> Oke lah, ya bicara pelayanan secara ahluk ahlakul karimah itu iya kinerja teh kumaha kenerjaan itu per digawe wae digawean cucguk diangkaraken tanggal dikiihan setebagralama kii teh tegu kumah kado niian tulisan Happy totongan <laughs> wa ya ah. singan <laughs> kiihhanapun tangka we lain masalah ngihan tangkalna mikir di bentang kate ya eh, sirem eh jangkrik boga keluarga kumamun keur hajat ngawinkeun anakna anakna keur kawin ke dirapalan paralit kabeh Allahu Akbar akhlak teh Islaman nepi kadinya komo bab melayani diatur pisan yasir wala tu asir permudah tong dipersulit Singsaan mempermudah urusan orang lain, Allah permudah urusannya. Fa inna mal usri usron. Satu kesulitan, dua kemudahan. I ladang amal Pak Kadis. Alhamdulillah ya. Ya, pembahasan peningkatan kinerja. Rek rek ieu ya teh layani heula urang sama ngalayani batur teh ibadah urang darah ruha entak doakeun masjidna sing inga angge tekan karyawan teh SDM na salat heula dua rakaat duha mencakur Quran heula saayat tulis sedekah naon we ku minimal melayani mah karena itu ayat-ayatnya surat 35 salapan. pun tadi bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh, itu surat Al-Anbiya surat 21 105. Allah berjanji bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Tanda soleh teh hiji innalladzina yatsluna kitab Allah, tuluy maca kitab Allah sanajan sapoe saayat. Nah, tadi, tadi mah bahasana teh menghargai asas-asas. Dua wa aqomus shalah meeting heula jeung Allah. Allah di beresanana mah hasbunallah wa ni'mal Nikmal maula wa nikman Iya kana budu wa iya kanas Kata lainnya cukupkan ibadahmu kepadaku Nanti aku cukupkan Benahi urusan akhiratmu Nanti aku benahi urusan duniamu Tongyeun gara-gara tadi cek pabuta hati nges tong baong tong gara-gara ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh sedekah disedek sedek berkah Abdi mah Alhamdulillah tikupluk nepi sepatu kecuali kolor jeroknya taraka poto nyen sorangan tina karung tarigu berat bersih 25 kilo tikupluk nepi ka kasapatu Abdi mah samerek merek jajakalo heron kasiro pamere KB jadi baju mah ceramah sekali pakai picen sekali pakai picen alus kene seseh pakai deh nah Ayat janji Allah nu ingkar la in syakartum la aji sok buatan Allah nu dipake senal alus jutaan dipake ngipisan ku pake lembang ngipisan nganelan ngajebragan sok punduk pakai nanggung ngadekokan ngamuncugugan sok tukang beca cabak nu meotan neuasan balik tidur dieu cebancik mang bener tuh buatan Allah mah beki dipake beki alus Sarua iman ge yang melayani oh make aturan Allah lila senyum bismillah ente dibantos bu dari hati teh aslina tak caa agim jagalah hati belalang kupu kupu <laughs> enak jadi kau ya make hati kul kulu ya malu ala sakilati apa yang nampak dalam muka itu gambaran hati kebiasaan apa bupati ya teh salaman dengan jawab ditoya kada nyiduhan misalkan kagambar Pak Bupati nuju kumaha manahna tapi mangsa ustad ya, ya duit 2 miliar yang beli channel alah kakeum atuh kuningan kagambar Pak Bupati menang arisan saya dengan yamin banget mahnya ayo jelema tuh amok tuh sedih tapi huntu kekerot panon ti popolotot yuk yuk ngising tuas nya tapi minimal ima buruan hati tak tugas pelayanan mah aduh ti dia teh udah jadi masalah ah aing mah roream jarudes kudu somea tabassumu kali ahi kasodako itu nilai itu dari akhlak dari saya mainu anu amek seriane Assalamualaikum Assalamualaikum hao hakeng bageud kene dong bang bang tong sarua mulu gelo nanya tong dijawab kan untuk apa lu gelo ke ngobrol saya kan sok ngisi di rumah sakit jiwa di Bandung lain ngajar nugelo gawe 67jar perawatyu ahrian Hay ngaliwatikan pasien mus make nyere make sama aya cangang jelukanwe saat bunten cena hayangnya artis mancing mania anujimah kekur naek kue gawenatekanang listrik Malika Kido Brunnya Suri turun de Istiqomah gitu nggak apa bulan berikut nah bener we gitu wiji ke ngusup wiji naik gitu kata kita dokter perawat kajebaknya hati-hati lingkungan al batu tasrikul tabi'ah mencuri tabiat itu jeng ditanya di kususter dapat ikannya Nyamelong nya melong nu gelo teh suster gelo manya ngusupna teh menang lauk Kiyo sugan cek nu gelo Cek aing ditanya Padahal dilayani tiap hari, mali karena tarang. Tak eta mah ustadz ustad, eta mah abdinya nggak cempe era Pak dokter cenah jimang sama kajebak. Kajebak mah cukup nu di tiang listrik, titing hayang jadi pegawai PLN naon teh nah. Naik tiang, mali kaki kidu belenya seri, Dokter penasaran, Mapna disimpan culang cileng, Naon sih tiap di luhur wae. Naik kata dokter. Geus ka luhur mali dua cukup teu kuat yang seri tur. Kapangi ku dokter nih jadi. Ah gelo mana? Eh mana tong gelo-gelo cobaan cina, Bari ini pas babaturan anak sarua naik. Ah itu kuat seri. Ternyata naon cik jadi serina. Di tulisan Belanda itu eh tulisan nutu seri gelo. Jadi nu gelo teh nu mana iya teh? Ini jawaban. Nah jelema teu izin. Bisa jadi dulu perizinan begitu dipersulit. Tak insya Allah ku satu pintu mah. kurang mualir deui. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah dua bulan jadi lima, lima hari. Anu sa minggu bisa jadi semenit. menit. Sok. Karena memang harus tertib. Islam itu agama tertib. Perizinan itu penting. Mau izin Allah mah. Mas saya ngobrol sama Pak Kadis, Pak Kadis tugas orang teh berat. Naon? Kadua sanggeus Allah coba. Kudu ngaluarkeun izin-izin nu efek nanti hati-hati. Ya. Maka sok mengpeng dibuka lebar satu pintu, sok sing saroleh datang, disadiakeun mau budak nyan perizinan jeung mandi bola. Nah ibu rek ngilu sok. Tenan naon singang? Ta Rasul mah melayani. Punten Pak, saya punya kisah Pak. saya jadi Ustad kusim Mamah didoken memelang nyeri ngajurukan mamaang ukurgar as nara mama tuh do eh, jadi naon teh serba salah eh, gawe ulah ulah gawe naeh ter salat men memang kajun salat salat dadkaba salat enak eh, salatha mang kunut salat subuh kaberangan Tama mama embung, kumama doakan ya. Sacidu metu sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. So kumama doakan. Tunggu. Epi sing jadi ustad. Gebeng. Lima tahun yang lalu. Nah mama doakan Epi jadi ustad. Atau jadi presiden. Begang saya capek jadi presiden mah. ngejadi jadi ustad. Ngenah gerasok. sok. Nyatu mah amin mah. Sok kere ngaji sholat. Nutilu tadi teh. Quran, sholat, sedekah. Alhamdulillah bu barokah eh di lima stasiun TV TV One Net TV Trans TV teh anu isuk-isuk jam lima geningan nu jarambah oh jarambah nyata nih Islam itu indahnya terus radio can iklan-iklan ada satu mas santren tadi Pak Kejari naros mas santren di mana tuh pernah tamat Pak tapi dikutuku si mama jadi ustad eh asli aslina ridho Allah ada di orang tua nah, dakwah saya kemana ke anak jalanan Pak sekarang sudah satu juta campur geng motor urut artis SK penjual sangu koneng nah nah ya set gitu. karena punten saya mah dakwah ke prinsip dakwah itu mengajak tidak mengejek betul merangkul tidak memukul setuju mengilhami jangan menghakimi pas saya gara-gara judgement mana a oh, mana kunaon ente sholat ngusap banget liur ningali curug siya utek-utekan oh, jadi garelut ya Dong gitu. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Mengilhami bukan menghakimi. Maka setuju ada EPI, ada dari Ansor di sini. Ini keren nih. One finger tauhid movement. Satu bersatu bersaudara. Ngahiji mah pahili papisa mau jadi dua. Allah Akbar. Bandung pun lagi di seperti itu kan. Kamar. Lain entah ngorong, menurang dipoto nunjuk teh entah ngorong lain kampanye udah teboga partai orang mah partai Surabi suara rakyat bingung garelut weh nu cerik jangkrik potong suku jangkrik coplok lu jangkrik nu, ce, nu keprok nu ngadu jangkrik tong daik diadu domakeun sok dulur orang TKB maka rangkul tong dipukul ajak tong diejek sayangi tong disaingi membina bukan menghina mengajar bukan menghajar menjadi pelopor bukan jadi pelapor setuju biar berkembang biak berkembang baik mataku abdi di Bandung budak pang kita pengajian anu preman Cina beriman anu burger kill Cina tartian nah, hese di dakwah abdi mah awak security gampang suanta hate Hello Kitty ya, ya. banget rambo hate rinto rek itu wae tata mah rada anu sudah satu juta pak the real man go to masjid lelaki sejati itu pergi ke masjid kabit tahun eh budak pang pak ngelem eh. pegang nubukna rancung jaket paku payung sana merecet ranting amai markasnya di Jungberung Bandung Kian. Cek polisi mah kriminal mutlak tong diberi duit tak ke bang melikan lem eh dakwah mah datangi kunaon mang eta nyedotan lem teka beli oke jali drink ternyata pak hangit na lem teh menunda rasa lapar esok tanya ke solusinya aku mah mawa sanggup padang dialungkan tak kaleng nage dak dijendengan sama tuas. jeng budak pang mah apa kaleng boga keluarga nu nahongguan teh lain janda teh teh boga anak dua teh anak nate tilu hiji nanisin geus gede Aisyah lakina ustad tentara Inggris namone bibi-bibina susu cap nona mata mun warga kuningan tengumpul, TR aku kaleng kaleng wae ngumpul korong wae ngumpul tadi dia tong sombongnya gelis kasih lain ukuran Kami di dia manusia saya tanggal 29 umroh ada tiket umroh untuk dua orang pulang pergi jalan kaki syaratnya gampang cung di dia nutup pernah ngorong Ges, berarti sarua sariwayat hidupnya nganu aneh tina ngorong non Kunaon mun ngorong tara langsung dipicen pasti dipakai wirid lah sok ngaku subhanallah sok ngaku karena cepel ustad lain sia dikieu lain cepel letik mun gede mah kan kabayang liang irungna segede kumaha jeng sa jorok-joroknya nu sok ngorong nyimpen korong mah api pasti mun tadi di kolong meja nah kolong kursi <laughs> jeng aneh teh tarang ngumpul ting dicokotan ku saha uyah maha kenya dia teken ngahijikan Pak maka gue saya dirangku tadipukul dilayani budak jalanan di bawah Pak terus di bereanggu padang maaf ah, bumi di mana ah? pokok nama ma ah, naonnya daerah Jungmerung wabi donna kar nih bereanggu Pang siapa apa luin orang Ustad ngiring tua hujan baju manebau mau orang ke mana mau orang we tuh Robin mau mau Batman we tuh bawa apa bumi abi kan tilu lantai lain bengar nagawir lantai pertama masjid pak bawa parkir mobil atau budak pang harapan masjid anjing masjid cerah nah, nah ah, dibawa ke masjid ah eh lain masjid al ah, anjing cute cerai baik syukur ah si arek di rukyah orang ah eh dikeruk pakai uyah lain saya si baju ganti banget hangit Oh, cina, ah, tapi tong ngomong masjid, ah siun abi. Siun naon eh, mana sok. Bere dahar, bere wifi, bere casan, betah. Tilu poe betul Batur adan ini, ente sama. betul dahar, milu dahar, betul sholat ente. Tapi era meren kok ngapa, ah abi yang curhat. Rujit, anjing ceng teh. Budak pang curhat. Atuh ah, ada abi ke jelema atuh. Rek curhat naon siate teh? Abi teh acuk di pasihan, rokok di bere ngecas gratis wifi nggak bereben. abi teh izin baru barudak mun adan kamar masjid kari kituan, kituan naon itu nongeng nu aduh tuh wawu jeung salat curang teh euy dia tugas saha di bejaan salat mah eta ngarana. Ini nongeng naon ah ruku nunyuk suruk sujud eta ngangkat leungeun ah naon takbir naon ah takbir teh ngangkat leungeun sajajar jeung tak-tak hanapeun jejebir jampena ah wah jampean salat yang aing mah di beja-beja apa langsung turun ke jalan oh yang salat ngeunah di lurus ya non teu make jampe anjing asli mah coba baturana nu rada ngarti sesat goblok salat teu make jampe mah nu sesat mah sia nu teu salat cenah Allahu akbar ta nah, eta dakwah mah ngajak lain ngejek teu kudu mah santren lila asal tulus dibawa babaturanana heuh nya euy ngeunah euy ah cenah abi hayang diajar diajar dia ya, teu make kuota cek saya niron pak salat eh salat nanti melong gigir ah bisa cina tapi mau wakang ngegrup ah solo karir lah sholat <laughs> batur sholat berjamaah saya tamat sholat subuh dihandap batur dua rakaat sholat subuh karena solo karir genap rakaat naon iya cek DKM nu sorbanan segede anak anakonda teh aliran naon deh iya buk rancung jaket paku payung Ya sholat subuh na genap rakaat dibuka eta sorbanan digebuk sesat sia goblok salat subuh kenapa nyeri hatiun pak menang newak di jalan hese-hese saya lauk lauk laut dibawa ke balong ngota mau lauk balong ke balong budak masjid ke masjid aman budak jalanan atau maklum mentong disesatkan maka bukan menghakimi harus mengilhami pak saya tak cenah ah? menang di tamu tuh di sanguan tak kolot cina. pak mending uih pak cahintnya piranha ya mau mending uih coba baladna aing nu genep carekan mau sia dua tak tugas abdi teh pak kadis tong ngerasa sorangan melayani nukar itu di Bandung teh hayang adan gerak liriknya can apa hayam onaman konggorongok berem da apa teksnya. karek ke masjid kabita sora aing alus aing rek adan adan aing ngaran adan di masjid kan di tihangan itu iya biasa diurut vokalis band tuh adan ya tadi dicabut ya banget disada dicabut dipaksa cedak anjing cen ceding langsung datang eta nutara ka masjid ge lurah datang RW datang sana nyebut anjing di masjid tong ngambek ka urang atuh pak cenah teh itu jelema nanya kelan mikene mang dia mang iya naon atuh masjid jadi rame kieu saya nyebut anjing anjing anjing pak anjing jeding cenah teh katingang kumik adan we adan adan nanti aduh sugan teh bisa eh. Allahu akbar Allahu akbar ngeuna deureut vokalis band Allahu akbar Allahu akbar Hadieuna panjang teuing nadana asyhadu an la ilaha illallah akbar Anu tara ka masjid ge datang Nah si adan asa ponok-ponok teuing -ponok nya kaj bakun nada tapi ku sabar Ma diaba enaks bisa ngimaman melayani itu proses lagi proses dilayani mans bisa ngimaman Uusta kekakkunan kurang laporan tadi rame di masjid seta Suganti bisa ngimaman rakaatkahjiman ce lumakai tato bu rancun ngimaman rokaat kedua meresang itu balik rapatkan dan rebonding sana. Salat, salat. Mana tanggung jawab? Eh, aing mabok wae tanggung jawab kamu salat. Komat, komat, komat. Bismillahirrahmanirrahim. Aman wala dolin aman. Amin ya. Terus maca kul Allah aman rokat kaji. Rokat kedua wala dolin aman. Mulai ngahuleng masalah cek aing oge. Cek mamum teh cek aing oge. Cek mamum teh subhanallah, subhanallah subhanallah dari rumah saya salah gerakan sia imam pemimpin bijaksana malaikat tukang baik kuhudi. ah matang aduh mun tengah hiji kumayo nyampaikan agama untung di onangnya kakuningan kudu sabar melayani mah dakwah tuh melayani melayani itu dakwah Allah mah yasir wala tu asir mah nuki tu nuki lagi di pangku we aya jelema teh sopan gerak keringar yungi gak kia asup ka tengah Arab gunung mah kan lembang baduy joki we di hareupeun mimbar kabayang teh masjid Nabi jika kumah nepi ka jelema teh nyangka masjid wer Umar geus kekerot tenggelam we Rasul Umar kan preman cicing jeung Rasul teh patonah Nabi mah cicing Kenapa disebut patonah cerdas? Mun keur kiih digerewahkeun ucret-acret. ngepeana loba ccingap fokus we pigiddik as lonta jelemak ayau ngaran Muhammad ta ngaran mana bangetika terus kalau ada apa aku mau masuk Islam Allah coba mu tenggelan aya mau masuk Islam takut dis sabar melayanimah didoakan dilayani nu Yahudi wae dihuapan ngahinang ge dilayani itu tugas perizinan maka perizinan mah duh berat mun gajina saeutik teh karunya amanahna tuh Pak tingali salah saeutik riweuh salah saya, saya punya rekan di Bandung kena fitnah keblus aduh Pak Dandan doakan mudah-mudahan tidak kena ya mudah-mudahan bebas saya apa soleh gimana salah tanda tangan Tuharul pasad fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Raja-raja mati, orang biasa mati, yang miskin mati. Aduh, muntah ingat kadinya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Balik mau masalah fitnah gara-gara tekanan. Wuduhlah para aparatur negara biar kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Sholat aja nggak sah kalau nggak wudhu. Dan itu yang ibu saya ajarkan, pi tong coplok wudhunya amete cunihin. Mama teh nyeri hati epi nincak kuntung rokok wae mama diletakkan suku teh nyage eti kotokan sakingnya ahna epi ka mama mama menangis ketika melahirkan mama menangis ketika kita jalan kaki tidak pakai sepatu mama menangis jeung teu kapanggulikeun baju mama menangis yang teka sakolakeun mama menangis yang teu sekolah mama menangis yang teu kuliahkan mama menangis kuliah sin menang gawe menangis sin kawin teu menang jodoh geus digawe geus kawin wae jadi keneh ngadenge anakna konflik kongkorongna coplok gelang gelangna lepas terus berapa kali lah sukses dan dianggap orang hebat mendatangi mamah dalam minggu ini ingat ke na setahun dua kali Idul Fitri Idul Adha lebih, hari ibu kapan terakhir mendatangi mamah sungkem lah weh nyar kawin entah titahku lebeh Koplok. Ya, hari ibu KB ngomong, Mom, you are my everything. I love you, Mom. Mah, aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu segalanya ku Si mama langsung komen, nya ku mama. Mi HP budak ke mama, mana emang ke arondangan weh. Nganjuk motor, pakai aplikasi kartu keluarga lu mama, mama minta antir ke pasar ge. Mana bobo bobogohan weh. tua ya hirup teh. Tuna naon ngan? Siapa yang menghebatkan kita mantankan? Bisa jadi orang tua kita masih punya hutang tapi tengomong sin gak ganggu bahagia orang. Sok ajak si mama ke imah pasti nolak karunya si bapak mobil maju si rambai. nespion anu mundur di, di pangku mah. Tapi nuhunnya mama teh ingat kak incu. Mah doakan teu doa di penta ge mama doakan beda kalau di penta. Surga dibuat lapak kaki ibu kapan mencium pintu surga? Satu pintu masuk surga itu. Ridho ibu. Tangi. Herba termahal di dunia adalah air kaki ibu yang kita minum karena ingin maaf dan ridhonya. Saya jadi ini, Epi mah bakal sapanggung jeng gubernur, jadi keluarga jeng wali kota, bakal digerok ke istana negara. Semua wujud ketika hari Jumat mendatangi ibu. Kapan terakhir menempelkan pipi kita ke ibu kita lalu berbisik ke telinganya, mah maafkan aku, ridhoi aku ya. Mama ridho. Sok dia dikuramasan, kuci mata indung. Rina. Allah tidak pernah berdusta. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tingali gamis si mama bisa ngesereg, bongkar ceng celengan teh bawa ulin jalan ganti mah. Ajak ke Arab, saya tanggal 29 pergi nazar saya. Baik telo Bandung iluge, hayang agondong ah, mama berkeliling tawaf, ah, plain lumpuh. Hayang wae menang ridho Allah. Doakan sehat, doakan panjang umur, Ka mana deui? Ai Cimata Duyung di baruli. Cimata Indung di Arang, kanu sangat mapunten kanu ngagegeuh di dia, Indung mah di lengkahan, oh. cilepeng, teh pisan. Gaple gaul tapi soleh. Mama-mama melang orang can datang. Eh balik tete salam-salam acan jeblug panto sakit sama dengan menyakiti Allah. Maka Rasul menangis untuk sebuah suksesi Siapapun yang ingin sukses, rajakan ibumu. Nanti Allah rajakan kamu. Saya yakin Pak Bupati ibunya. kandung etaku Salman Al Farisi jeng US Al Korni indungna berjuta meter ratusan puluhan kilo berjalan kaki kakinya terbakar karena bertelanjang tadi senal terbakar padang pasir yang panas dan membakar lalu kulit punggungnya terkelupas gara-gara gesekan lecetnya gesekan kulit ibu dengan kulit punggungnya sampai terkelupas Jadi ecagen indungna hanya untuk diantarkan bertawaf Nabi menangis jelas wahai Rasulullah setiap kamu menceritakan dua sahabat ini kau menangis seperti yang cemburu aku lahir yatim hati-hati dengan yatim kuningan ingin juara sejuara Mekah dan Madinah sing cinta ke budak yatim urang boga budak hayang jajan sakurata duit uh, wani jeng adekna tuh boga agama mah budak mah Terus tanya batin, membudak yatim yang jajan kasaha mentana. Kumpulkan Pak Bupati, Pak Sekdes. Sok kumpulkan. Peluk doakan kuningan sing juara, pemimpin asing saroleh. Dengan seorang yatim bernama Muhammad, Mekah jadi seperti ini. Ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Terus bab urang, nuboga indung cik samemeh yatim atuh muyakeun indung deh Kapan terakhir menyuapi mamah? sementara si mama orang geletik ngudag gabe. eh aa teteh boleh main tapi mam heulanya pemawa mie bekah si mama. teh di tupperwarean ngeng a ngeng ngeng eh kapal ya ngeng a, ngeng ngeng ngeng om orang tersebal pernah jadi orang hebat membawa sikap terhebat makanan terlejat lalu mah sahuap we maut isu, da umur mati apa ah entong mama marido, ridho tuh ah bima sian mau lah seberapa kali ku mama diwapan sakali tuh mah kok mama daik tuh Tapi asup neraka gara-gara tuh benang ridop embung, embung ngasihannya, sok kan. tapi tuh mah kengeng-kengeng dah kolot tuh. Pak satu sendok gak nah habis semua pak disimpan di digabruk deh cerikan deh isukna beda di na. mawa sabun odol sikat mah ya mah nah mengulikan sabun seberapa kali mama ngamandian di digabruk deh embung pun tak akan terbayar tapi ketika Allah ridho, dengan ridho orang tua, apa yang kau inginkan? Bumi akan diwariskan kepada orang soleh, kembali baca Quran, kembali tegakkan sholat. Ibu akan tersenyum. Lalu bagaimana Ustadz kalau orang tua saya sudah tidak ada? Kirim doa di setiap detik kita ingat. Karena mereka menunggu doa-doa anaknya yang soleh. Ibu melayani. Jadi bicara peningkatan kinerja melalui pembinaan ahlakul karimah, belajarlah melayani bagaimana ibu melayani anaknya karena masyarakat anak para pemimpinnya. Setuju? Yang utama belajar kepada Rasulullah tentang akhlak melayani. Oh, punten hiji deui. Rasul mah mun gaduh acuk soek kaputan sorangan. Mun uih wengi tidik pangawasan tara ngaganggu bojo. Assalamualaikum khas suara Rasul mah. Assalamualaikum tilu kali teu dibuka bobo we di teras. Sugan sok ngambek. Nuhajeng Ustaz Evi hanya kau contoh nu deket balik ngaji di kuningan moal peuyeum nu di daharna puerbo. Mikum, Neng, ama ah, peuyeum ya di kuningan. Tak capek budakna opat atuh. Mikum, Eh, panon daguing jadinya. Mikum, Ada RCTM sugan. Rep we sare jika Rasul kapaksa di teras. Ririta Aisyah Rasullahbukakan raket dibuka Rasul benya yarok pemajikan teh alakna melayanin cara nyebutranin modarpokoko joran Aing dua jam tiris inali banget Ibun hungku ke bosen Ti molor waek aya yang disareken udang-udang Aing teh balik ngaji lain balik ti dugem meureun mun ki mun abi na ustad eh itu Rasul mah belenye seri ya Humaira. Ya Rasul maafkan aku yang minta maaf di majelis banyak pertanyaan. Aya teu pas ya. Rasul sopan melayani istrinya. Istri nangge sopan ka Rasul. Teu teu manggil ngaran sia teh eman nguseup wae. Suanta sia teh nya. Tapi kan ya Rasulullah. Sok amalkan ku ibu melayani suami balik ngaji ti dieu Datang, di mana mah? Ya Rasulullah. Pasti dicabok. Siang ngaji di mana jadi sasar. Nyantong gitu atuh bu. Beb, atuh ayahnya. Kudu ayah ngaji nih ngaji teh kudu ngajirim. Terus Rasulullah tanya, Aisyah melayani. Balik Jumahan, panginya teh manis. Malum ibu-ibu, kamu awal bulannya balik tibor Bormanya sekolah salah gula diasupkan karena uyah uyah diasupkan jadi ini salaki kercai salaki jadi asa oralit atuh Rasul ngamak tuh hmm, belanya seri Aisyahna lebay datang ya Rasulullah bagaimana teh manis buatanku Rasul bijaksana ngajawab teh alangkah indahnya kalau air ini kita minum berdua Muncak bahasa Ustadz Epi mah steng-steng asaan gusia letah daging jadi kuliah we di tata boga nyencai kesalaki asa oralit ya koplok init ya kebalik kakolot maneh urang ngilu <laughs> kebogoh kene awe rajet pertanyaan sederhana ibu hoyong gaduh caroge jika rasul hoyong amin asli nak bener tepede ibu hoyong caroge jika rasul seseh banget kelakuan nges Aisyah can Hayang salaki juga Rasulullah. Kelakuan juga mak lampir. Cerewet. Salaki nepi begang, Setruk. Tipes. Temuli radio ge ganeng di imate. Wek wek wek wek wek. wek. sama ustad. Buka pemajikan cerewet. Kesel dibekamnya dialungkan ke sumur. Untung deet. Kumapa bubuk bujurna. Tapi harita cina keti bubut ke jero sumur aya nu hibar di jero sumur wik wik wik wik wik nah pamajikan aing jadi kunti kunti kasinggung naon pamajikan maneh aing mah kunti tuh pamajikan maneh dihandap nah maneh hibar gandeng anu cerewet tuh mata kudu syukur gaduh bojo cerewet teh minimal di imah mah kunti da eta kuntina eh kunti teh jurig awewe mun jurig lalaki kunta tungtungna si bapak stres maot da dilayani na teu ku pamajikan anak sad stres aing mah mending maot jeung kieu mah Maot. si ibu karasa si bapana geus eueuh naik elektunan dina ondangan hajatan babaturanana nyanyi kehilangan oma irama bari cerik kalau sudah tiada bari cerik deketan geus nyanyi teh moal tisu kenapa cinta kenapa tisu laku karena cinta tidak pernah kemarau Bu saya lihat ibu nyanyi kehilangan meni perasaan ingat kasih bapak ustad kaduhung ke ayana telah dilayani dicarekan di darah dengan sebuah karasa ibu mah janji mau kawin di Sanubogo, bogoheun nya ayana janji si ibu nadar saat abdi mah janji mun maot isu pageto ka budak amanah yang dikubur deket si bapak menebus rasa bersalah sangana bisa ngobrol singkat cerita si ibu maut dikuburkan beres salah kina aceng kati goblok ngilu deh tuh kebawa ke akhirat melayani tebalik mah asli mata pin, peningkatan kinerja melalui pembinaan ahlakul karimah teh kudu bener dibingkai dirangkai inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum Pak Kadis Pak Bupati Pensiun, karasa asa ayawe juga Ibrahim disebut tuh ngarana karena hade terjadi pemimpin melayaninya melayani manasik melayani dengan air jam-jam seperti hajar melayani Ibrahim dengan pengorbanan anak maka disebut barokah makanya nu tadi badatun thayyibatun warubun gopur mah mun iman jen takwa subutul khair bakal anger kehadiran anak bakal jiadatul khair urang eureun ge Allahumma sholli ala Muhammad disebut weh jadi nu kuat di dunia mah lain gunung, da gunung eleh ku besi, besi eleh ku seuneu, seuneu eleh ku cai, cai eleh ku angin, angin eleh ku tukang sate. Tah gawe ku tukang sate mah. Tukang sate elehna ku tunuh, tunuh eleh ku sare, sare eleh ku maot, maot eleh ku kahadean. Mantang mudah-mudahan program sosialisasi Investda dan PTSP ini menjadi sumber bibit buit berkahna kuningan berangkat di dia doakan para pengusaha masjidnya tolong dibereskan jadi nungguan perizinan can beres harolat duha maca Quran jadi barokah walau anna ahlal kuro, aman wa taqau lafatahna barokati minas sama wal ar manya Allah wadul lamun urang iman yang takwa berkah datang sorangan mu urang macuana karena Allah pasti menang oleh Sok Pak Kadis selamat bertugas. bunda mudahan Pak Bupati kembali memimpin. Ya, sambut Agim guru saya teteh sholat subuh berjamaah karena rizki na sholat. Asli nah rizki na sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam. Bukan kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai. Kan sholatmu yang menyebabkan kamu jadi sibuk. Tapi kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai dalam sholat. Setuju? maka sholatlah kampanyekan sholat pak ku sholat sholat mah mukjizat hiji deui di Bandung perangking motor briges jeung monrek jeung ektc terang terang terang samurai harurung ku polisi teu beres kadon beak pelor geus ku sholat wudu sholat di tengah nu gelut kumaha komena bubar anjing anu sholat tuh jadi mun aya masalah sholat pak beres saya menang penghargaan ti wali kota melerai perdamaian dengan hanya satu sikap sholat wastainu bisobri Mudah-mudahan tempat ia jadi tempat sholat di samping tempat orang melayani masyarakat. Kenah betah dina ibadah, berat berat dina maksiat. Kaci situ meli kopeah, sakitu weah. Eh tomat, eh putih, tamat, eh. kayak panjang jalan kapacet, hampura tuh bisa panjang, nggak berumah macet. Tugas saya di Kawalu Bada Isa, mudah-mudahan Kabujeng, Kawalu, ayah di Tasik Kawalu. Terus iya nanti, Kaseke panjang, jalan ke pasar, mari panjang-panjang, urangna candahar. Nah usah nih pondok atau karya sekali ke kuningan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandinga aja nanti tadi panjang-panjang ame onang deh. Nah usah de panjang atau usah tamahan tuh seperempat jam. Emang tahan? Masih tahan? Egois, ibu tahan, saya mana tahan. ke pondok, ke panjang, pak amprokna di cisi itu rek pondok, rek panjang, apalah amplop nama ngasak itu ya ya ya cindera mata ya TKB salam kudu dijawab hati-hati ilmu ya Robi jidni ilman salam ke kuburan perlu dijawab tuh Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun perlu jawaban tuh lompat tak aslina oh jawaban wae sok muriding bulu punuk tapi enak mah geus di dikurun ya dua salam nasolat, ayat tuh makmum lebay ke imam salat Assalamualaikum warahmatullahi cek makmum teh waalaikumsalam naon pesana TKB salam guru dija atukur ah, salat anu salam Assalamualaikum Maliki yaumiddin Assalamualaikum Ratu kagok lah Kan gitu Tak TKB doa ngangkat lengan Ayah oge doa teu ngangkat lengan Tapi ngangkat suku Doa naon doa asup WC Doa asup masjid Bener? Elmo nah, ya Ayah dia ngadoa teu ngangkat lengan teu ngangkat suku Doa sare Ayah eh, di ngadoan teu ngangkat leungeun, ngangkat suku tapi anu ngangkat. Doanyeun orok. Can ngadoake geus ngajurung kunung. Tak ayahnya ngadoa ngangkat lengan nanti jika jumba akhir Doa naon Ustaz Doa mun ceramah ngesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.